Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala Beliau menjelaskan poin yang ketiga Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pokok ketiga setelah mengenal Allah dan mengenal Nabi dan mengenal dinul Islam bil adillah maka yang ketiga adalah mengenal Rasulullah sallam beliau katakan wahwa Muhammad ibnu Abdullah eh, ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wal Hashim min, min Quraisy wa Quraisy min al Arab wal Arab min Duriati Ismail ibni Ibrahim alaihi wa ala salati wassalam. Yang pertama beliau kenalkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang nasab, tentang nama dan nasab beliau. Yang dimaksudkan dengan mengenal Nabi yaitu Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah, kemudian ibnu Abdul Muthalib anaknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ibni Hashim, anaknya Hashim. Dan Hashim bin Quraisy, Hashim dari suku Quraisy. Wal Quraisy al Arab dan Quraisy termasuk Arab. Wal Arab min duriyati Ismail dan Arab di antara keturunan Nabiullah Ismail dan Ismail adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, ini yang pertama yang beliau kenalkan tentang Nabi kita yaitu nama beliau dan nasab beliau. Rasulullah SAW memiliki banyak nama. Muhammad, Ahmad, ini di antara nama yang paling terkenal. Sebagaimana Ahmad disebut dalam Al-Quran ketika Taurat memberitakan atau Injil memberitakan tentang Nabi yang akan diutus di akhir zaman yang datang setelah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan nama-nama yang lainnya, Al-Muhi, itu yang menghapuskan risalah-risalah sebelumnya. Tapi nama yang paling tenar ada Muhammad dan Ahmad. Kemudian tentang nasabnya, beliau adalah nasab manusia-manusia terbaik di zamannya. Nasabnya ayahnya Abdullah manusia terbaik, artinya tidak dikenal memiliki cacat moral, tidak dikenal memiliki yaitu kerendahan sifat-sifat yang buruk di tengah-tengah kehidupannya. Demikian pula kakeknya itu Abdul Muthalib adalah orang yang terkenal kepahlawanannya, keberaniannya. Demikian juga ini Hashim sampai pada keturunan Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak ada cacat dalam jalur keturunan beliau. Dan demikianlah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Allah pilih dari manusia-manusia keturunan terbaik ini pada zamannya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Yang kedua yang beliau kenalkan tentang Rasulullah SAW adalah tentang umurnya. Walau minal umri salasun wasitun. Beliau memiliki umur yaitu 63. 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuah. Di antara 60 tahun ini 40 tahun beliau alami zaman sebelum kenabian wa wa isrun. Sedangkan yang 23 adalah nabi nabian rasulan. Beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Dan beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Diangkat sebagai nabi dan rasul umur 40 tahun. Kemudian eh, dengan demikian 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun adalah saat beliau mengemban risalah kenabian dan risalah kerasulan. Ini dari sisi umur. Dan Nabi juga mengatakan bahwa umat Muhammad rata-rata umurnya sekitar antara 60 sampai 70. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini rata-rata antara 60 sampai 70. Ini bukan pembatasan mutlak. Ada yang mungkin 70 lebih, ada mungkin 60 kurang. Tetapi rata-rata keumuman umur umat Muhammad adalah antara 60 sampai 70 tahun. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga Rasulullah SAW dari berbagai macam noda-noda kehidupan. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau tidak pernah ma, itu meminum khamr. Beliau tidak pernah berzina. Beliau adalah orang yang dari awal hidupnya sampai menjelang kenabiannya adalah kehidupan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan ada komentar yang miring berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya para ulama ada orang yang mereka memiliki latar belakang yaitu penjahat atau orang-orang yang tadinya memiliki background yang buruk, kemudian dalam umur tertentu berbalik arah dan bahkan menjadi ulama yang besar, itu ada. Tetapi Nabi tidak ada yang memiliki background yang buruk. Sehingga betul-betul Allah memilih Nabi manusia pilihan yang terbebaskan dari cacat dan aib. Sehingga tidak ada alasan manusia untuk menjatuhkan Nabi dari sisi moral tersebut. Nabi benar-benar dikenal oleh orang dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak yang memiliki akhlak yang terpuji, yang tidak ada celah bagi manusia untuk mencela Rasulullah SAW. Seandainya nanti datang para penentang, maka penentangan mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw Para pemirsa yang rahmati Allah, yang ketiga, beliau mengenalkan ini saat pengangkatan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau dengan apa diangkat sebagai nabi dan dengan apa diangkat sebagai rasul. Uh, eh, Nubi uh, eh, ini diangkat oleh Allah menjadi nabi yaitu dengan Iqra wa ursila bil mudathir dan diangkat sebagai rasul dengan surat al mudathir diangkat sebagai nabi yaitu dengan surat al alaq Iqra Bismi rabbika ladzi khalaq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira didatangi Jibril dan Allah dan Jibril katakan, "Ya Muhammad, Iqra." Dan Nabi katakan, "Ma'na biqari." Diulang-ulang oleh Jibril. Dan Nabi mengatakan juga, "Ma'na biqari." Saya tidak bisa membaca. Hingga kemudian dituntun oleh Jibril dan Nabi kemudian selesai Nabi pulang dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Sehingga dia pulang mengatakan kepada istrinya Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Qad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku telah mengkhawatirkan diriku. Dan ketika Khadijah telah mendengar apa yang menimpa Rasulullah SAW di Gua Hira, maka kata Khadijah, wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, sama sekali Allah tidak akan pernah menghinakan engkau selamanya. Mengapa Khadijah memiliki komentar yang demikian yakin? Fa innaka la rahim wa tasdukul kalam. Sungguhnya selama ini engkau senantiasa menyambung rahim. Omongannya selalu jujur dan beliau selalu yaitu watahmilul kalam wataksibul ma'dum menanggung bebannya orang yang ini kesulitan menutup kebutuhan orang tidak punya Watu inu nawaibal hak. senantiasa engkau menolong orang yang di pihak yang benar dan seterusnya. Ini adalah akhlak-akhlak yang mulia yang selamin manusia kenal tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubi'a bi dan ursila bil mudathir diangkat jadi rasul dengan eh, dengan surat al mudathir ya al mudathir kum fangdir warab rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir wa fahjur wala tamnun tastakfir maka dengan ayat ini beliau diangkat dalam jadi rasul dakwah dengan terang-terangan di tengah-tengah manusia insyaallah pembahasan berikutnya akan kita sampaikan pada pertanyaan akan datang bidillah Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.